أموالكم وأمواتنا وأمواتكم وأموال المسلمين خصوصا على السيد أحمد بن دحلن ثم إلى الكافة والصالحين ما كانوا حالة أرواحهم من مشارق الأرض المارمة فن بركاتهم وأسرار منوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دنيا كنا عبدنا نستعين نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Kitab yang akan kita baca yaitu kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail Kitab yang meliputi empat risalah Digarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Risalah pertama akan menerangkan azajru antar salat Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Risalah yang kedua menerangkan Fadlu sholatil jamaah mutlakon Wa taswiyatis sufuf Wa taswiyatus sufuf wa tarasufiha Risalah yang kedua menerangkan tentang keutamaan sholat berjamaah secara mutlak dan merapikan soft, meluruskan soft. Yang ketiga yaitu at-targhib fi jama'atil isya was subuh. Yaitu semangat atau dorongan untuk supaya lebih memperhatikan jamaah secara khusus yaitu isya dan subuh. Yang keempat, at-targhib fi salatil jamaah min al-ma'thur an salafis salih. Dorongan untuk salat berjamaah dari ucapan para salafus salih. Jadi ini khusus kita membahas tentang sholat saja. Karena itu sangat penting untuk dicermati bagaimana itu sholat harus diperhatikan dan itu adalah kewajiban utama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in I'lamu Ketahuilah kamu sekalian Ma'asyiral ikhwan Wahai saudara-saudara seagama Faggahanallahu wa iyyakum Semoga Allah memberikan kefahaman kita Wa iyyakum dan kamu semuanya Fiddin dalam urusan agama Wa alhamana Dan semoga Allah memberikan ilham kepada kita Rushdana petunjuk kita wa'adana dan semoga Allah melindungi kita semuanya min syururi daripada kejelekan-kejelekan anfusina diri kita atau nafsu-nafsu kita an-nasalah salat itu adalah imaduddin tiangnya agama Faman maka barang siapa yang menegak maka barang siapa akoma menegakkan itu man ha salat faqat maka benar-benar akoma menegakkan itu man ad-dina agamanya Waman dan barang siapa adha'a menyia-nyiakan itu man ha itu salat faqat maka benar-benar hadama merobohkan itu man ad agama salat itu adalah tiang agama kata Nabi jaga tiang agama siapa orang yang menegakkan agamanya mendirikan eh, menegakkan solatnya, mendirikan solatnya, memperkuat solatnya berarti sama dengan menegakkan agama. Kalau sudah tiangnya dirobohkan, berarti agamanya juga roh, roboh. Yang nyangga itu tiang, Pak. Nih. Kalau ini tiangnya dibobol, rubuh masjidnya. Kalau tiangnya kuat, masjidnya ini masih tegak. Sampean sholat, eh, sampean haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Sedekah banyak, puasa banyak. Yang nyangga itu tiangnya. Yaitu sholat lima waktu. Kalau ini sholatnya dirobohkan gak ditinggalkan, hajinya lontrok. Umrohnya rubuh. Zikirnya, manakibnya, mauludnya semuanya jatuh. Kenapa? Tiangnya urusan agama itu sholat. Nggak diterima sama Allah SWT nantinya. Meja itu ada berapa tiangnya? Empat. Di atas meja ada nasi, ada kuah, ada susu. Kalau tiangnya meja itu kuat, berarti nasinya aman. Susunya aman. Kuahnya aman. Kalau memang tiangnya meja tadi itu roboh, berarti nasinya, susunya, kuahnya yang di atas meja berantakan urusan agama urusan agama tiangnya itu bukan pring, bukan cor bukan besi tapi sholat lima waktu semua urusan agama ini disonggok sama tiang sholat lima waktu kalau bagus menegakkan agama menegakkan sholatnya melakukan dengan baik aman urusan agama semuanya kalau memang ditinggalkan berarti hilang urusan agama dari itu roboh. Ziarah Wali Songo bagus, tapi tiangnya jangan ditinggalkan. Ziarah ziarah Wali Songo tapi nggak sholat, percuma, rubuh. Maulid bagus, manakib bagus, tapi tiangnya itu yang nyonggo itu harus kuat sholat lima waktunya benar. Maulitan seneng, manakiban hobi, tapi nggak sholat lima waktu lah. Urusan agama ini sholat, tiangnya itu so, sholat. Banyak orang nggak ngerti nih. Sing penting cinta sama Rasulullah Tidak sholat, tidak apa-apa Lah Tiangnya pak, tiangnya Mobil itu bisa jalan karena apa? Bannya, mesinnya bagus Tidak pakai ban, bisa melaku Menentukan itu Yang menentukan itu adalah so, Sholat ada orang ingin jadi pejuang. Ada orang ingin jadi pejuang. Kalau sudah baca takbir, waduh suaranya kerasnya. Allahu Akbar. Kalau demonstrasi di muka. Kalau disuruh ngubukin gereja, waduh linggisi metu. Parangnya keluar tidak sholat kata Rasulullah tiangnya agama itu sholat kalau kamu mengerjakan sholat berarti kamu sudah menjunjung tinggi agama menegakkan agama kalau umat Islam ini meninggalkan sholat berarti umat Islam itu merobohkan aga agama Kayaknya sudah percaya pekik takbir senjata tidak menjamin Islam akan kuat Islam akan kuat jika umat Islamnya jaga sholat lima waktu. Lo ngatasin dulu bal-balan tidak sholat. Umat Islam itu dilihat, dipertontonkan sepak bola itu loh, nggak sholat. Anaknya sendiri nggak sholat. Nah itu. Kalau sampai kepingin Islam ini jaya, sholat lima waktu. Jangan sampai nggak sholat. Masjidnya rame berjamaah. Ibu-ibu kemusola rame berjamaah kuat berarti agama Islam. Hayya ala sholat orang tiga mati makati mati gak betwe Hayya ila orkes rombongan. Nah kalau sudah demikian Berarti yang menghancurkan Islam siapa? Bukan orang lain Tapi umat Islam sendiri Yang sudah merobohkan ajaran Islam Wa inna Dan sesungguhnya min a'zamil masaibi daripada paling besarnya al masaibi musibah-musibah wa akbahi dan paling jeleknya al gabaihi perkara-perkara yang jelek wal ma'aibi dan paling jeleknya aib-aib musibah yang paling besar bukan gunung meletus bukan gempa bukan tsunami cacat yang paling buruk bukan budak bukan pincang bukan belang bukan judam yang paling jelek daripada segala kejelekan yang paling besar daripada musibah at-tahawuna meringankan mengentengkan menyepelekan bisolati solat wa dan meninggalkan al-jumu'ati jum'at wal jama'ati dan jama'at Sholat jamaah. Allati yang mana itu sholat Jumat dan jamaat Rafa Allahu mengangkat Allah biha dengan sebab sholat Jumat dan jamaat ad-darajat beberapa derajat wa kafara dan melebur Allah taala biha dengan itu Sholat Jumat dan jamaat as beberapa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan wa ta'abbada dan beribadah biha dengan itu salat ahlul ardi penduduk bumi was dan penduduk langit-langit musibah yang paling besar bukan kehilangan duit Bukan rumahnya terbakar, tapi musibah yang paling besar kalau nggak sholat. Karena itu kalau sampean kehilangan duit nangis, anaknya nggak sholat nggak nangis, bodoh. Kenapa? Sampean sudah kena musibah paling besar itu. Anak nggak sholat itu musibah paling gede. Istri nggak sholat musibah paling gede. Apalagi dirinya nggak sholat. Kalau duit hilang bisa dicari pak sampean kehilangan duit sabar dapat ganjaran besar dapat pahala gede tapi kalau sampean kehilangan sholat dapat laknat Allah dapat murka Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah sepeda motor hilang cerah-cerit lapor polisi anaknya nggak sholat nggak cerah cerit pitik hilang dicari endok hilang itu ditolei sholat ya, anak gak pernah diperhatikan anak gak sholat biasa ya apa anakku gak sholat sekarang di bisa sekarang sampai nih kaila musibah paling besar itu seharusnya sampai nangis saya mau tanya kalau anaknya tangannya anaknya sampai putung gimana Bingung sampean. Anaknya sampean kena paku gimana? Wah, bawa ke dokter. Kenapa kalau anaknya sampean gak sholat kok gak bingung? Bukankah meninggalkan sholat lebih berbahaya daripada kena paku? Inilah keadaan umat Islam sekarang. Karena itu, ngamuk langiti turun hujan banjir kape kelem ngah mau marah sudah lautnya munggahnya daratan laut munggahnya daratan pausi ini tengah laut ono di tengah kota perahu di tengah laut munggah dukuri hotel Malah sudah buminya gempa, lindu di mana-mana. Marah gunungnya mengeluarkan laharnya. Semuanya tidak setuju, semuanya protes, Pak. Sampai hasil sawah ini protes. Kenapa? Karena wong sungi banyak tidak sholat, wong pasuruan banyak tidak sholat orang Indonesia banyak nggak sholat diprotes sampai ini sekarang diprotes sama gunung diprotes sama langit diprotes sama bumi diprotes sama laut diprotes hutan diprotes semuanya protes sekarang ini gak kerasa demonstrasi sampai ini ini demonstrasi alam kepada ulah manusia karena manusia tadi itu banyak berbuat kerusakan dan kesalahan di atas bumi al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Timbulnya kerusakan di bumi itu karena sebab utamanya ulah manusia. Sampai telok di Mesir ribut, di Libya ribut, ribut, di Indonesia ribut. Kenapa? Karena kesalahan pemerintahan karena kesalahan pemerintahan. Diprotes, gelombang protes di mana-mana. Semakin besar kesalahannya, semakin banyak protes. Begitu juga gelombang protes dari alam semuanya karena kesalahan manusia. Semakin besar kesalahan manusia, semakin memprotes ini alam. Dan bisa digulingkan manusia ini oleh alam, saudara. Iso nangani kira-kira tsunami supaya nggak teko. Bisa dikompromi perundingan tsunami, gempa supaya nggak datang, gunung supaya nggak meletus, gunung Bromo ojo meletus. Kita kompromi jauh opo sampean dahono. Kalau sudah protes maka itu adalah tanda bahaya yang terjadi. Kenapa? Intinya sholat nggak benar sholat ini sebenarnya yang mengangkat derajat anda ini menjadi manusia terhormat karena sholat saya mau tanya sampean kalau ketemu sama presiden saya umur sepisan nih loh waduh ribut futun futun jebret futun ini digedek no dipajang kalau perlu diperbanyak foto ambil presiden Bodoh pak presiden sama kita ini sama manusianya uyune oh, iya, ya bodoh pesingi entute ya bodoh basini sama manusia sama tapi dia karena menjadi orang terhormat lo sampean orang petani nemplek ini dak foto jebret waduh petinggi ini hormat kepala desa ini hormat diamati, hormat. Padahal sama-sama manusia. Sampean kalau sholat bersanding dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya sampean lebih bangga dalam sholat. Bukan Anda cecer ambek menungso. Bukan Anda itu adalah ber dekat dengan manusia biasa tapi anda dengan Tuhan alam semesta kok gak direken sholat eh? ya Allah sebelum foto sampean misalnya eh foto presiden dikasih kesempatan foto presiden tuku jasa anyar sampean masih utang-utang waduh adus insya Allah bahannya sak kolam tintik no sabun dintekno, sampo, odol sing paling gede dintekno. Wow, kenapa? Mau pidato, mau foto sama presiden. Jebret. Jebret. tuh, hebat. Kenapa? Bangga. Siapa saya dan siapa presiden? Kenapa dengan Tuhan Anda Kok anda tidak mempersiapkan diri? Sembayang ambu lebus raimu. Pakaiannya biasa. Kenapa anda, anda berpakaian dengan serapi mungkin, sebaik mungkin, persiapan dengan baik? Subhanallah. Betapa anda tidak mengenal Tuhan anda. Betapa anda terbujuk dengan manusia seperti anda. ila sayi'at. Salat itu adalah melebur banyak dosa. Melebur banyak dosa. Ada perempuan cuantiknya setengah mati, tapi kuda lilung meter ya apa? Gelem sampean ngambung. Ada laki-laki ganteng setengah mati tapi ketek irong kilo. Gelem sampean dirapi, Bu. kotor itu harus dibersihkan kotoran orang itu kalau ganteng lagi kotor dan nafsu Wahyu tapi kalau kotor dan nafsu orang wanteng tuh serba nih, masya Allah kete gede berenek orang wahyu nih setengah mati man ujung bibirnya merah cuma umbel meler Belanda orang begitu juga itu perlu dibersihkan ah persenan beli persenan KTI kita juga begitu banyak dosa saudara banyak dosa kita ini dosa itu ibarat kotoran perlu dibersihkan tapi membersihkan dosa bukan dengan air membersihkan dosa bukan dengan sampo sholat itu adalah cara untuk paling bagus membersihkan dosa wa ta'abbada biha alul ardi was samawat penduduk bumi dan langit mereka beribadah dengan sholat manusia sholat yang di langit malaikat sholat dois sholatnya malaikat itu pak ada yang diciptakan sujud tugasnya sujud dok mulai diciptakan sampai kiamat sujud dok ruku terus mulai diciptakan sampai kiamat itidal terus mulai diciptakan sampai kiamat Wong sampean kau tidalis diluk dok kok. Rukuk gak sampai sak menit. Si abote lho kegering. Wong sampean sujud itu sebentar kok. Enggak lama, itu pun tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali. Malaikat itu sujud boleh diciptakan sampai hari kiamat. Sik kurang. Merasa belum ibadah dengan sebaik-baiknya. Kayo pun wendas arek sujud itu. Jadi ujaran mari gak tahu sujud. Buat apa anda punya punggung tapi nggak mau rukuk itu? Karena itu hadirin semuanya Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menghargai sholat Maka kita tidak berharga dunia dan akhirat Hina dunia dan akhirat Kita akan menjadi orang yang menjadi tercela dunia ya, sampai akhir syarat Pun sudah sampai iling-iling ini ya. Nah, karena itu nanti sampean pulang dari majlis ini punya niat oh ojo sampai keluarga ku tidak sholat jangan sampai anak-anak saya tidak sholat tak iya anakku tak ajak untuk sholat berjamaah. Hmm? Tak ajak anakku sholat berjamaah, berjamaah. Sampai aku nih, bisa sholat li. Udah pak, sholat di di masjid. Oh ya wis. Ambil siapa kon? Ambil si fulan imami kono no. Sampun pak, di mana? Di masjid koro main biliar. Sampai kau nih, imami siapa nih? ketemu mbak siapa di masjid takon ono ketemu anak saya tadi di masjid boten lo digoroi sampean terlihat naik kenapa goblok babai sing pinter jadi orang tua jangan sampai sampean kecolongan masalah so sholat tidak apa-apa nak bapak kerja tidak apa-apa ibu masak anak pun tidak apa-apa tapi sholat tapi kalau kon tidak sholat Rugi bapak kerja ngasih makan kau Rugi ibu masak no kau Kenapa? Kau tidak sholat sebab enak Bakal kamu akan menjadi musuh saya nanti dari kiamat Kalau kamu tidak sholat aku biarkan Lah Tegas orang tua begitu Hah? Nah, karena itu penting sekali untuk diperhatikan ya Insya Allah akan kita teruskan pengajian ini dengan kitab yang sama tentang masalah sholat sholat sholat sholat sholat bosen be urusan sholat dan ente tidak ada ente sampai hari kiamat tetap diurusi sholatmu sampai semenjak masih hidup tetap sampai disuruh sholat sampai kalau sakit bisa tidak puasa ya Sampai kalau tidak punya duit Tidak wajib zakat Sampai kalau tidak mampu berangkat haji Tidak wajib haji Sampai kalau tidak sholat Sampai kalau sakit tetap wajib sholat Sampai melarat tetap wajib sholat Sampai tidak mampu lumpuh Keting Tidak bisa apa-apa tapi akal masih aja, wajib sholat. Luwi warak ya wajib sholat. Sakit sehat wajib sholat. Kayak melarat wajib sholat. Waduh, bib saya ini lagi memimpin perang, wajib sholat. Walaupun memimpin perang. Tidak bisa dikompromi sholat. Kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap keadaan itu adalah sholat nanti di kiamat paling diteliti paling dipertanggungjawabkan sholat wong sungi aku gak takon masjid singkot bangun saya gak tanya kitab-kitab yang kamu baca saya tidak tanya harta yang kamu tumbuh-tumbuh, sholatmu kenal laporan sholatnya bagus uh, api-api sholatnya ya wis tidak apa-apa masih langgarmu masih ada api tidak apa-apa asal sholatnya bagus walaupun kitabnya kamu tidak hatam tidak apa-apa asal sholatnya apa? bagus saya kan dah bangun masjid tek rong miliar telung miliar mari ngono sing mlebu wong loro wong loro tuh kalau sejati, rong puluh ewan cukup halo pembangun rong miliar ke wong loro itu Masya Allah bangun masjid entek habis banyak Enggak taunya sholat Jumat mek wong rong atus tuh tenda mari terobmu. Kalau anda biaya besar, itu karena memang keperluan bes. Bukan bangunannya yang paling penting, tapi isi isinya yang paling penting. Kotai bagus, waduh larang kotai, isini kelompen. Percuma kotak biasa isinya hamburger wah hebat hmm? waduh tempatnya istimewa tapi dalamnya batu biasa-biasa tapi permata yang penting isinya masjidnya tidak bagus tapi rame ibadahnya rame sholatnya itu lebih baik masjidnya bagus sedikit yang sholat saudara Kayo apa dhuwit kon no tehel sing api tapi kelih gak tahu digawe sujud gak tahu di digawe ibadah semenan tapi ibadah terus luwi api, Pak karena itu ojo mikir bangunan wah kadang-kadang semangati e, bangun masjid sampai dalan-dalan macet gara-gara bangun masjid berapa dididik speaker dididik speaker oh boy 100 meter sumbangan 100 meter sumbangan entek duit ini sampai kakek hutang gua akhir tidak usah pak banyak-banyakan bangun masjid masyarakat yang di sekitarnya sadarkan untuk sholat berjamaah di masjid itu lebih penting daripada membangun masjid masjid. Semoga Insya Allah kita semuanya menjadi orang yang beruntung, orang yang berbahagia dan bisa memperhatikan sholat khususnya sholat lima waktu dengan berjamaah. Amin. Allahumma. Amin.